yang akan dibahas yaitu tathabbut wa talabul isnad wa ulu manzilatih واختصاص الله به لهذه الأمة لأوالي كان متيارا متياران لأن آية الله سبحانه وتعالى إذا من القرآن سورة الحجرات آياتنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Wahai orang-orang yang beriman In ja'akum fasiqum binaba Kalau datang seorang fasik Kepada kalian Membawa satu berita Fatabayyanu Maka carilah kejelasan Carilah kepastian berita itu Jangan sampai tusibu qawman Jangan sampai kalian menimpakan kepada satu kaum satu perkara fatusbihu ala ma fa'altum najimin. Yang akhirnya kalian dengan apa yang kalian perbuat pada mereka kalian menyesal. Sebagaimana sebab turunnya adanya satu kaum yang didatangi oleh utusan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat mereka ketika hampir sampai di kampung mereka dalam keadaan mereka sudah di pinggir kota, di pinggir kampung dengan pakaian mereka, dengan pedang-pedang mereka, maka utusan tadi kembali dan memberitakan bahwasanya mereka akan menyerang aku. Mereka tidak mau bayar zakat. Hampir-hampir Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Alhamdulillah, Allah. Salah seorang dari orang-orang kampung tersebut mengejarnya sampai ke menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ingin menyambut utusanmu. Tiba-tiba utusanmu kembali. Maka aku khawatir <laughs> ada salah paham. <laughs> Maka turunlah ayat tadi. <laughs> Inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu orang fasik memberitakan satu berita, maka periksa. Mintalah kejelasan dan kalau dia mau mencari sanad yang ali, wabihi oh, wa Bagaimana mencari sanad ali? Ketika dia mengatakan, aku mendengar dari si fulan. Ya. Kamu belum yakin. Datangnya si fulan Apa betul? Kamu memberitakan berita begini dan begitu. Ini juga sama. Tadabbut. Ini juga sama. Tabayyun. Dalam masalah berita-berita. Kalau Allah Ta'ala Allah juga berfirman au atharatin min ilmin yakni ketika mereka berbuat begini dan begitu dengan satu hujjah apa hujjahnya au atharatin min apakah mereka punya hujjah atau atharatin min ilmin baqiya sisa-sisa dari ilmu atau apa yang kamu punya dari ilmu yang kamu dapati dari ilmu atharah ada dapati dari orang-orang lain yang sebelummu. ini dari athar-athar apa yang diriwayatkan dari orang yang sebelum kita, dari yang sebelum kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ucapan Matar Warraq rahimahullah. Fil ayat as isnadul hadis kata beliau dalam ayat tadi yang dimaksud atharatin min ilmin adalah isnad al hadis ini apakah mereka punya hujjah dengan sanad-sanadnya itu maknanya apakah mereka punya atharatin min ilmin atau adalah athar athar dari orang yang sebelumnya orang yang sebelumnya maka itu namanya sanad maka kata beliau kata Mutar al-Warraq rahimahullah dalam ayat ini yang dimaksud adalah isnadul hadis, sanad-sanad hadis. Tentunya diperiksa sanad-sanadnya. Diperiksa rawi-rawinya. Apakah dia jujur terpercaya atau dia pendusta? Apakah dia penghafal yang kuat atau yahim kithiran? Apakah dia orang yang penghafal yang kuat atau orang yang sering ngawur, sering lalai, sering ngaco kalau meriwayatkan? Karena orang salah dalam membawa berita, dalam membawa riwayat, itu bisa dua sebabnya. Bisa karena memang sengaja, dan itulah yang dikatakan gadab. Bisa nggak sengaja, karena dia terlalu sembrono memberitakan. Karena Allah sudah contohkan beberapa contoh dalam kajian-kajian yang lalu Nah mereka-mereka yang salah paham dalam memahami kata-kata para ulama atau memahami hadis sehingga meriwayatkan dengan salah. Dua-duanya tidak bisa diterima. Walaupun untuk utusan bagaimana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sengaja tentunya lebih besar ancamannya dari mereka-mereka yang tidak sengaja. Tapi kalau bagi kitanya yang menerima berita tersebut, berita ini dan berita itu sama-sama salahnya. Berita dari seorang pendusta atau berita dari seorang yang sering salah. Maaf. Kalau dari si Fulan aku nggak bisa terima. Kenapa? Karena pendusta. Kalau dari si Allah aku nggak bisa terima. Dia seorang yang jujur, masya Allah. Dia orang yang baik, soleh. Iya. Tetapi hafalannya berantakan Dua kalimat saja dia bisa lupa satu kalimat. <laughs> Maka demikianlah para ulama ahli hadis dengan hadis dengan ayat tadi yang menyatakan injaatum fasikum binaba'in fatabayyanu maka mereka meneliti setiap berita meneliti setiap riwayat dengan sanad-sanadnya dan diperiksa orang per orangnya siapa dia Jujur atau tidak jujur? Fasik atau tidak fasik? Saleh atau tidak saleh? Kala Abu Bakar Muhammad bin Ahmad rahimahullah kala balagani anna Allah khassa hadhihi al-ummah bi thalathati asya. Sampai kepadaku berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini dengan tiga perkara. الإسناد والأنساب والإعراب ini keistimewaan umat Islam tidak ada pada agama apapun selain Islam tidak ada pada agama lain yang pertama al-isnad sanad silahkan lihat apakah Yahudi atau Nasrani apakah mereka punya sanad mereka menyatakan kola matius mereka menyatakan kola luka atau Lukas ya, dalam keadaan tidak punya sanad sama sekali. Ya. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan? Demikian pula Yahudi, demikian pula agama apapun ya. dan sejarah bangsa manapun ada sanadnya. Tidak jelas. Ya. Sekarang penguasanya pula maka sejarah bangsanya ya, cenderung kepada pendapat penguasanya Nanti ketika tumbang diganti dengan penguasa baru, ada rat dari sejarah yang kemarin. Ya. Apa yang digambarkan kemarin pada anak-anak sekolah kiri Sesungguhnya ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Nanti begitu penggantinya, ganti lagi penguasa, akan berubah lagi. Itu ada perkara yang dilupakan di dalam sejarah tersebut Diganti lagi dengan versi baru lagi. Kenapa demikian? Karena Qala man sya'a masya'a. Setiap orang bebas berbicara dengan apa yang dia suka. Tanpa perlu menyebutkan sanad, tanpa perlu menyebutkan bukti-bukti, maka demikian akhirnya menjadikan kehancuran sejarah. Apalagi yang berkaitan dengan agama, yaitu sejarah Islam tentunya kaum muslimin saya hormati harus ada perkara yang bernama sanad sehingga riwayat-riwayat sejarah hadis-hadis semuanya bisa dipertanggungjawabkan bisa dibuktikan mana yang sahih mana yang palsu mana yang mutasil bersambung sampai kepada Nabi dan mana yang munqati' mana sanad yang rawi-rawinya thiqah terpercaya dan mana sanad yang rawinya ada seorang yang kerja Dengan itu bisa dipilah dan dipilih. Ini dari Nabi, ini bukan. Maka malam hari mereka membuat hadis palsu, pagi harinya terbongkar kedustaannya. Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar yaitu Allah istimewakan umat ini dengan ilmu yang bernama ilmu Islam. Yang kedua al-ansab, nasab. Mereka dari sejak para sahabat ya, sampai tabi'in dan tabi'in tabi'in sudah terbiasa menyebutkan si fulan dengan sanadnya dengan nasabnya ibn fulan ibn fulan ibn fulan nasab Rasulullah SAW sampai kepada Nabiullah Ismail dan Ibrahim AS masih tertulis tercatat dengan lengkap dari siapa, lahir siapa, anaknya siapa sampai kepada Ismail. Demikian pula yang lain. Demikian pula beberapa para ulama sangatnya sangat jelas. Dan ini Allah Subhanahu menyatakan janakum berban wa qabail kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian biasanya namanya ini dari Bani Bulan Bani Hashim ini dari turunan Hashim seorang wahai maka dikatakan Bani Hashim ini Bani Hilal ini Bani Bani Tamim kalau sehingga kita kenal ini bangsa fulan ini bangsa kaum muslimin seorang sehingga ilmu ini pun keistimewaan umat Islam setiap orang akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya ada beberapa ikhwan yang saya tanya anak. Bin siapa disebutkan bapaknya. Bin siapa? Tidak tahu. Kakekmu kamu nggak tahu. Haji. <laughs> Sungguh terjadi. Dia nggak kenal nama, nama kakeknya. Apalagi bapaknya kakek. Apalagi bapaknya kakek. Paling tidak beberapa ulama menganjurkan paling tidak lima kamu hafal. <laughs> Sehingga kamu bisa menyambung dengan yang lain. Oh berarti saya masih sama turunnya dengan si Bulan. Karena bertemu di kakek yang kelima yang ketiga al iram <laughs> Allah turunkan Quran Arabian la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Kenapa dikatakan Arabian la'allakum ta'qilun? Bahasa Arab supaya kalian paham. Apa bahasa lain tidak paham? Mungkin bisa paham. Tetapi ada pada bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa lain. Yaitu al-i'rab. Kalau sudah dikatakan Doraba Zaidun Amran Mesti Amr yang dipukul Zaid yang memukul Doraba Zaidun Amran Walaupun dibolak balik Zaidun Doraba Amran Amran Doraba Zaidun Tetap tidak berubah Kenapa? karena amrnya tetap mansuh amran berarti tetap dia yang terpukul dan zaidnya tetap manfur zaidun maka tetap dia pelaku di depan di tengah di belakang dibaca zaidun doroba amran atau dibaca doroba zaidun amran atau dibaca doroba amran zaidun tetap sama maknanya ini aji <laughs> silahkan bahasa Indonesia Hah? <laughs> Ali memukul Amr Amr memukul Ali berubah bahkan tidak dibalik pun berubah hanya dengan nada suara oh saya contohkan kucing makan tikus mati kucing makan tikus mati beda gak? kucing makan tikus mati cuma irama saja berubah maknanya Alhamdulillah Al-Quran tidak turun bahasa Indonesia Barakallahu Alhamdulillah Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan bahasa Arab agar kalian paham. Kenapa Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab memiliki keistimewaan, yaitu al-i'rab. Pelaku <laughs> dengan objek bisa dibedakan. Ini kalau Allah alhamdulillah ilmu-ilmu yang Allah istimewakan umat ini. Fanashkurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di antara bentuk syukurnya kita pelajari, kita pahami, khususnya yang berkaitan dengan apa yang sedang kita kaji, yaitu al-isnad. Melihat siapa yang meriwayatkan dan bagaimana keadaan orang yang meriwayatkan. Apakah dia tiqah atau tidak tiqah? Terpercaya atau tidak terpercaya? Qala Yaqub ibni Abi Shaybah Qala Yaqub ibni Shaybah rahimahullah qultu li Yahya ibn Ma'in aku katakan kepada Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'rif ahadan min at-tabi'in kana yang ar-rijal kama kana Ibn Sirin yantaqihim tanya kepada Yahya bin Ma'in apakah kau pernah kenal seorang yang meneliti rawi-rawi rijal sebelum Ibn Sirin atau yang seperti Ibnu Sirin memeriksa mereka dijawab Layar bin Ma'in birasihi ailah menjawab dengan kepalanya yang bermakna tidak aku tidak mengetahui ada yang lain selain Ibnu Sirin maknanya yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in berhati-hati dalam riwayat adalah Ibnu Sirin sehingga beliau menyatakan dengan sekian banyak ucapan-ucapan yang terkenal yang akan kita baca insya Allah. Kala Ali bin al-Madini rahimahullah karena mimman yanzur fil hadis wajibis 'anil isnad. Dan beliau adalah salah seorang yang biasa melihat hadis, memeriksa hadis dan memeriksa pula salat sanadnya Kata beliau kata Ali bin al-Madini wala na'rifu ahadan awwala Aku tidak pernah menyaksikan orang yang lebih dulu daripada Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin. Maka Ayub. Kemudian Ayub Sufyan. Kemudian Ibnu Aun. Maka Syu'bah. Kemudian Syu'bah. ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdul disebutkan para ulama setelahnya sebab yang sebelumnya tidak ada yang paling dikenal pertama kali adalah Muhammad bin Sirin Aku tidak tahu yang sebelum beliau. Kalau jangan mengatakan, lo berarti beliau mendahului para sahabat. Kok sahabat nggak melakukan? Kok dia melakukan? Gimana jawabnya? Para sahabat nggak ada sanatnya langsung kepada dari Nabi. Oleh sekali langsung mendengarkan dari Nabi. Itu satu. Yang kedua, sahabat kulluhum idul. Semuanya orang-orang yang adil terpercaya. Sehingga masih belum dibahas ilmu tersebut. Tapi di zaman Muhammad bin Sirin, di zaman para tabi'in, di zaman beliau mulai banyak bermunculan. Ada syiah rafidah yang banyak kadabnya, ada para khawarij yang banyak emosinya. Sehingga ketika ada berita sebentar, dari mana kamu dengar? Hadri jalan, sebutkan rawi-rawimu. Setelah disebutkan, ada sipulan kadab, tidak diterima Hadirin a'azakumullah. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al isnadu 'indi min ad-din. al-isnad laqala man sya'a ma sya'a Kata Ibn Mubarak, sanad ini termasuk agama. Laula isnad kalau bukan karena isnad laqala man sya'a ma sya'a akan berbicara siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Masya masya. Akan berkata siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Oh begini, oh saya dengar begitu, oh saya dengar begini, dengan seenaknya. Alhamdulillah ada sanat <laughs> Sehingga tidak sembarangan orang berbicara, tidak sembarangan orang membawakan berita, tidak sembarangan orang menyampaikan ini dan itu dalam keadaan tanpa sanad. <laughs> Qul inna lahu man min <laughs> Kalau ditanyakan siapa yang menyampaikan kepadamu, maka sisanya adalah harus disebutkan rawinya yang bertakwa. Kalau dia dengar dari orang-orang yang memang kadzab atau orang yang tidak bertakwa, maka ada apa? Kita mengambil ilmu dari orang-orang yang kadzab, tidak takwa, orang yang sembina azakumullah kembali kepada kita. Maka Ibn Mubarak menyatakan, Indi menurutku itu termasuk agama. Berkata juga Ibn Mubarak, Talabul isnad al-muttasil min ad-din. Mencari sanad yang bersambung itu termasuk agama. Kenapa dikatakan termasuk agama? Itu dalil yang kita baca tadi. Karena Allah perintahkan untuk tabayyun. Sebentar, kamu dapat dari mana? ternyata tidak bersambung berarti rawinya baik atau sanadnya munqati' kalau begitu melaksanakan perintah Allah adalah di agama Allah perintahkan untuk tabayyanu dan Allah perintahkan al-atharatin min hendaklah mereka mendatangkan riwayat-riwayat ilmu maka berarti itu termasuk agama بيت النافع وقال أيضا بكت لك ابن مبارك رحمه الله إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Sesungguhnya Allah menjaga sanad-sanad untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah yang menjaga sanad ini. untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Allah memberikan alman, memberikan kebaikannya, memberikan satu nikmah, memberikan satu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW yaitu dengan isnad. Lalu isnad, laqala man syaa ma syaa. Laula isnad, lahalaka al-ilm. Kalau tidak karena sanad, hilang ilmu, lenyap. Qul azza wa jalla. Dan Muhammad bin Sirin yang disebutkan sebagai orang yang pertama berkata, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini agama itu sendiri. Ini ilmu hadis ini agama itu sendiri. Fanzuru amman takhuduna dinakum Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian Dan ucapannya am Ucapannya umum apakah itu masalah hadis, riwayat-riwayat hadis ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan agama, dengan di. Dikatakan oleh beliau, Inna hadzal ilm, sesungguhnya ilmu ini ilmu agama, ilmu di adalah agama itu sendiri. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum maka lihatlah kalian periksalah dari mana kalian mengambil? Alhamdulillah. Berarti di sini nasihat dari Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk kita berhati-hati dalam mencari guru. Harus lihat siapa yang kita ambil ilmunya, siapa yang kita ambil pelajaran-pelajarannya. Sama seperti rawi-rawi hadis. Sama sebagaimana apa yang dibahas dalam masalah hadis dalam masalah mencari ilmu juga demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Dazmul dalam buku khusus membahas ini. Yani membahas azab dari musyidin Inna hada inna hadal ilm dinun fanzur anna ta'khudun dinakum. Jadi satu kitab tebal. Yang diantaranya adalah membahas tentang masalah ahli sunnah yang bisa diambil ilmunya dan ahli bidah yang tidak bisa diambil ilmunya. قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد kata Muhammad ibn, ibn Hatim al-Muzaffar rahimahullah sesungguhnya Allah memuliakan agama ini atau memuliakan umat ini meninggikan umat ini, memberikan fadilah kepada umat ini dengan sanad. Dengan sanad Allah muliakan umat Islam. Dengan sanad Allah tinggikan umat Islam. Dengan sanad Allah jaga ilmu mereka, ilmu umat Islam. Walaysa li ahadin minal umami kulliha qadimuhum wa hadithuhum isnad dan tidak ada umat-umat lain tidak ada pada umat-umat lain yang sebelum mereka maupun yang setelah mereka isnad. Jadi umat-umat lain Islam Islam, apakah yang sebelum Islam ataupun yang sesudah Islam, mereka tidak ada yang memiliki sanad. Tidak ada satupun yang memiliki sanad. Dan ini kebanggaan bagi kaum muslim kebanggaan bagi umat Islam bahwa mereka memiliki satu agama yang sempurna dan Allah berikan keistimewaan dengan al-isna. Allah muliakan dengan al-isna. Allah angkat derajat mereka dengan al-isna. Mereka sering bicara. Orang-orang kafir, Yahudi, dan Nasrani sering bicara perkara-perkara yang katanya ilmiah. Ini ilmiah, ini ilmiah para dosen-dosen, para mahasiswa selalu diajarkan. Kalau berbicara harus ilmiah dong. Tanyakan pada mereka, bagaimana yang ilmiah itu? Mereka setiap menulis satu tulisan apa istilah mereka disertasi ke atau apalagi karya tulis selalu harus menyebutkan sumber-sumbernya ya pak ya para mahasiswa tahu Nggak bisa ucapan bulan tanpa ada dalam kitab apa, rujukannya di mana, cetakan berapa, harus ilmiah. Ayo kita tanya sekarang, kenapa ketika kalian bicara agama kalian, Yahudi ataupun Nasrani, kenapa kalian tidak ilmiah? Selalu menyatakan kolal, kas kolal, natius, pula pula, dalam keadaan tidak ada sama sekali rujukannya dan nggak ada sanadnya. Dari siapa dia ambil? Dari mana? Mana kita berijal Kita berijalnya mereka? tidak. ada. Kata siapa? Tak tahu. Dan hampir, hampir semua agama Bukan hampir, bahkan semua agama Kecuali Islam Hanya Islam yang memiliki ilmu sanad Maka ilmu ini Yang sangat penting Dan terus berlaku terus berlaku sampai hari ini dan sampai besok dan sampai yang akan datang. Saya katakan demikian agar jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang seperti Ali Hasan Abdul Hamid bahwa dia menyatakan inna qaul dan thiqah itu di masa lalu tidak berlaku di masa sekarang para ulama marah dengan ucapan Ali Hasan Abdul Hamid Kata dia haddatani thiqah itu berlaku dulu. Kalau sekarang nggak bisa pakai haddatani thiqah. Haji. Kenapa? Ini sanad rawi thiqah terpercaya. Kenapa nggak diterima? karena mereka orang-orang tersebut halabiyun dan sejenisnya mereka memiliki tabayun lain dalam tanda petik tabayun yang lain, bukan tabayun yang dimaksud di dalam ayat ini. Bukan tabayun yang dipahami oleh para ulama. lihat apa yang kita baca tadi, kata fatabayyanu, kemudian asaratin mi'in, kemudian apa? Ucapan para ulama bahwa yang dimaksud adalah al-isnad. Yang dimaksud al-isnad, kalau mereka juga yang dimaksud datangnya orang yang tertuduh kemudian tanyakan, apakah kamu betul salah? ini keanehan. Syekh alim fiqh jujur terpercaya dan diakui keilmuannya dan kejujurannya oleh sekian para ulama yang lain berbicara menurut Ali Hasan tidak boleh diterima kalau berbicara tentang si fulan tidak boleh diterima kenapa ini bukan zaman dulu hadatsan tiqah sekarang nggak berlaku katanya kita datangi orang yang tertutup lagi. apakah betul kamu berbuat begini? Apakah betul berbuat begitu? Ini Allah ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan yang mengantarkan para syababul muslimin untuk dimakan oleh ahlul bidah. Sudah dikatakan oleh Syekh alim fiqh bahwa dia hizbi gara-gara ucapan Ali Hasan, wah ini nggak bisa. Harus kita tabayun, harus kita tersambut didatangi katanya kamu hizbi kata Syekh apa iya apa benar kamu kamu hizbi mana ada maling aku nggak akan ada kemudian iya saya hizbi nggak akan ada Pasti akan mengatakan siapa? Saya orang yang inginkan sunnah. Saya ingin menegakkan agama. Saya berupaya untuk mendakwai kaum muslimin seluruhnya di semua pihak. Kami, kami, kami, kami. Gak akan ada yang menyatakan iya saya hizbi. Ini namanya tidak cerdas dan tidak alim. Tidak membaca ucapan para ulama tadi. Bahwa yang dimaksud adalah al-isnad. Kalau sanadnya tiqah terpercaya, Alhamdulillah. Kami percaya. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika didatangi seorang anaknya menyatakan ya imam oh ya abati wahai ayahku ada seorang datang namanya Daud begini dan begini Berubah, aku nggak mau menemui dia balik lagi ayahku nggak mau menemui kamu katanya kamu begini itu dulu saya sudah rujuk saya sudah berubah tidak seperti dulu lagi aku udah cabut ucapanku balik lagi wahai ayahku katanya dia begini dia begitu dia sudah berubah sampaikan kepadanya yang menyampaikan kepadaku lebih tiqah dari dia sampaikan kepadanya bahwa yang memberitakan kepadaku awtaq minhu lebih tiqah dari dia aku lebih percaya sama dia daripada sama dia dari percaya daripada pada rawinya daripada kepada tamu tadi ya. ya ini namanya dia dicerdas dia tahu kalau seorang yang tertuduh dari ahli balal, ahli bid'ah, nggak akan mereka ngaku, pasti akan beralasan-beralasan. Tetapi berita dari seorang yang tetap terpercaya dengan ilmunya dan kejujurannya, maka itu yang kita ambil. Adapun mereka hanya bela diri. Kembali pada kita. Allah rahimahullah berkata Nusirin rahimahullah inna hadzal din atau inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka hendaklah kalian lihat dari mana kalian mengambil ilmu. Kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Qala Muhammad ibn Hatim Al-Mudaffar rahimahullah. Inna Allah akramah hadil umma wa syarrafahu wa faddalaha bil isnad. Sesungguhnya Allah memuliakan agama ini, memuliakan umat ini, meninggikan umat ini dengan sanad-sanad. Dan tidak ada pada umat terdahulu ataupun umat yang akan datang yang memiliki isnad kecuali Islam. Kata Nusirin rahimahullah, "Kana fi zamanil awal la yas'aluna 'anil isnad." Dulu di zaman-zaman pertama mereka tidak pernah tanya tentang sanad di zaman para sahabat karena hampir tidak ada sanad dan langsung diketahui dari siapa falamma waqa'atil fitnah ketika mulai terjadi fitnah fitnah perpecahan fitnah pertikaian munculnya pemikiran-pemikiran baru dari pemikiran Syiah Khawarij dan sejenisnya Sa'alu anil isnad Maka mulailah mereka bertanya-tanya tentang sanad likai yakhudu haditha ahli sunnah agar mengambil ucapan-ucapan ahli sunnah dan meninggalkan hadisnya ahlul bid'ah. Lihat yang kita katakan dari ahli sunnah dan ahli bid'ah dari ucapan Muhammad ibn Sirin sendiri. Kata beliau, likai yakhudu haditha ahli sunnah agar mereka mengambil hadis-hadis dari ahli sunnah wa yada'u wayada'u dengan dipatahkan dalnya bukan yada'u wayada'u hadis ahli bidah dan meninggalkan hadisnya ahli bidah bagaimana meninggalkan hadisnya ahli bidah bagaimana caranya tidak duduk di majelisnya tidak baca tulisannya tidak membaca bukunya tidak mendengarkan rekamannya iya kan dan bagaimana kalau melihat teman-teman kita membaca tulisan mereka atau hadir di majelis mereka, apa yang kita lakukan? Kita masih nasihati. Jangan. Tak jauhi dia. Tinggalkan dia. Jangan baca tulisannya, jangan dengarkan ucapannya. Itu yang namanya at-tahdir. Itu yang namanya tahdir maka tahzir itu adalah satu perkara yang berkait dengan inti prinsip ahlus sunnah yaitu untuk memilah dan memilih dari mana kita ambil ilmu dan dari mana kita tidak mengambil ilmu. Jangan sampai terkaburkan dan tercampurkan ilmu agama ini dengan syubhat. Jangan sampai tercampur, tersamar dengan sekian syubhat-syubhat yang disebarkan oleh ahlul bidah karena mengambilnya dari jalan mereka maka tidak murni tercampur dengan sekian syubhat. Maka kata beliau dulu nggak pernah dibahas masalah sanad. Ketika terjadi fitnah mulai mereka para ulama bertanya-tanya tentang sanad, hatri jahalat, siapa rawimu, dari mana kamu dapatkan, mana sanadnya, bagaimana kedudukannya, kalau ternyata masalahnya fitnah, saya tanyakan sekarang, mana yang lebih dahsyat di zaman kita atau zaman beliau? Sekarang fitnah lebih dahsyat. Dan kelompok-kelompok sesat lebih banyak. Dulu cuma dua barangkali atau tiga dengan kajariah yang Ibnu Umar mengatakan sampaikan pada mereka aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Sekarang banyak jenisnya, banyak bentuknya. Dan tersamar keadaannya. Tercampur tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak bangkit para da'i menjelaskan pada orang awam. Kalau tidak ada para da'i yang menyarankan dengan tegas kepada orang-orang yang awam, kasihan mereka bahwa ini ahli bid'ah, jangan ambil ilmunya. Ini aliran sesat, jangan kamu ambil ilmunya. Kalau nggak ada yang begitu, kasihan orang awam. Jangan pakai perasaan nggak tega, jangan pakai perasaan nggak enak. Aduh, nggak sampai hati saya mengatakan jangan hadiri. Gimana lah, namanya orang timur. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakatta an, wa sakattu ana, fa min aina ya'riful jahil Asahi, sahih Kalau aku diam, dan aku juga diam. Dari mana orang bodoh tahu mana yang sahih, mana yang rusak? mana yang sakit muslim yang sahur mati apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad min aina ya'riful jahil dari mana orang awam orang jahil kan orang awam orang awam orang jahil dari mana orang jahil akan tahu artinya orang awam justru yang harus dibimbing oleh para ustaz orang awam yang justru harus diarahkan jangan ke sana ke sini saja jangan ke radio itu ke radio ini saja harus wajib hukumnya bagi para dai yang tahu dan mampu. Kalau tidak dia khianat, membiarkan mereka bingung, membiarkan mereka teracuni dengan syubhat yang tanpa terasa masuk pada dirinya, pada pikirannya, pada hatinya, pada otaknya. Ini jangan dianggap main-main. Ini masalah serius, masalah yang sangat-sangat sangat amat penting. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah masih dicapai di Sirin lama waqa'atil fitnah ketika terjadi fitnah qalu mereka berkata sammu lana rijalakum ketika terjadi fitnah-fitnah maka para ulama ahli sunnah setiap disampaikan riwayat bertanya Sammu lana rijalakum Sebutkan nama-nama rawi kalian Dari mana kalian dapat disebutkan fulan, fulan, dan fulan. Pilih. Kalau fulan mubtadi' ba'd, Syi'i Rafidhi, atau dia seorang khariji, khawarij, atau dia qadari, maka ditolak. Tidak akan diterima riwayatnya. Kalau dia seorang yang fiqah, terpercaya, ahli sunnah, maka diterima riwayatnya. Qul Demikian ketika waqa'atil fitnah maka tentunya di zaman-zaman fitnah ini sangat penting masalah sanad dan kita harus tahu siapa orang yang pantas untuk diterima ilmunya dan siapa yang tidak pantas untuk diterima ilmunya. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, "Mathalu alladhi yatlubu amra dinihi bila isnad kamathali alladhi yartaqi as-satha bila sulam." Sesungguhnya orang yang mencari urusan agama ini tanpa sanad seperti naik ke atap rumah tanpa tangga. Bagaimana bisa kamu naik ke atap rumah tanpa tangga? Tak bisa. Demikian pula bagaimana kamu akan mendapatkan ilmu tanpa sanad, tanpa riwayat, tanpa sanadnya kalil alladhi yartaq satha bila sulam seperti orang yang naik ke atas rumah atau ke atap rumah tanpa tangga. Kalau bin azakumullah tentunya nggak mungkin dan dia rasanya akan dapat yang salah. Ini katanya begini, katanya dari mana kamu dapat? Ya tadi malam saya mimpi. Ya. Nggak bisa. Mimpi itu dari mana? Heh kadang-kadang dari bisikan syaitan, kadang-kadang dari perasaan kamu di siang hari, kadang-kadang nggak bisa dipastikan. Kalau ternyata dari jin, tapi saya nggak tidur, tiba-tiba ada suara. Jin berarti. Tapi jinnya bisa diperiksa nggak siapa dia dan tiqa apa nggak Jangan sampai sekian banyak umat Islam teracuni dengan buku yang ditulis oleh wartawan dari jin. Anda masih ingat bukunya? Tenar sekali masalah segitiga bermuda. Katanya Dajjal akan keluar dari segitiga bermuda. Yang nulisnya wartawan. Wartawan Mesir. Dari mana? Dari jin. Aku bertemu dengan jin yang katanya korinya Rasulullah SAW. Kalau jujur, kalau dusta ternyata dia bukan korinya, mengaku korinya. Kalau bin Azam, kamu mati dari manusia yang nyata terlihat saja harus diperiksa apakah dia tiqa atau tidak tiqa. Hafalannya kuat atau tidak kuat. Apakah dia sering yahim kejiran atau tidak. Apakah dia siasi atau salih. Apa siasi? Politikus itu selalu memakai kedustaan. Hampir tidak ada politikus yang tidak dusta. Tetapi mereka namakan kedustaannya dengan nama yang sangat bagus. Ya. Ini kan hanya bahasa politis saja katanya. Tahu bahasa politis? Dusta maksudnya. Bahasa politis. Atau ini hanya strategi saja. Ini kan cuma ini saja cuma itu saja. Dan biasanya mereka kalau bisa menggunakan sesuatu yang samar, mereka paling suka. Kenapa? Bisa bermain di sana. Bagaimana ini? Benar apa salah? Tidak dijawab benar atau salah. Ini sunnah atau bid'ah? Enggak dijawab sunnah atau bid'ah. Dijawabnya dengan kalimat pokoknya. Korupsi? No. Kalau tahlilan? Yes. Jadi gimana itu? Mananya? Padahal tadinya, tadinya sebelum dia bikin partai, ketika dia masih di Muhammadiyah. Dia menyatakan berantas TBC, tahayul, bid'ah khurafat. Masya Allah. Begitu bikin partai, tahlilan, yes, korupsi no. Kemudian apa maksudnya? Sampai ketika dia belum bikin partai gembar-gembornya tentang masalah sunnah-sunnah berbicara masalah segala macam kejelekan orang kafir, musuh Yahudi, musuh Nasrani, musuh orang-orang yang berdiri di partai keadilan ketika masih sekolah. Allah kerasnya bencinya kepada orang kafir top. Sekarang berubah ya untuk partainya meluas kepada seluruh agama lain, tidak Islam lagi. Apa itu maksudnya? Sehingga kita nggak bicara satu atau dua, tapi hampir semuanya. Namanya sia-siun, politikus selalu memakai bahasa-bahasa politis alias kata <laughs> dusta. Loh sesungguhnya saya benci, tapi kan untuk dalam rangka, dalam rangka, dalam rangka maslahat dakwah, kita harus begini ini juga sama. Tidak fiqah, tidak terpercaya, tidak bisa diambil ilmunya. Kenapa? Karena jangan-jangan ya, saya sampaikan bahasa politis lagi. Yang ini jangan-jangan juga bahasa politis lagi. Tidak bisa dipercaya yang mana yang jujur, yang mana yang dusta. Tidak bisa dipilih. Kembali kepada kita. Dan hizbiyin mereka juga sama sesungguhnya politikus karena mereka memiliki hizb partai di bawah tanah. Eh, artinya tidak ikut pemilu, tidak ikut begini tapi bentuknya sama. Yang dicari adalah kuantitas bukan kualitas. Itu ciri-ciri hizbi. Eh, Hizbiyah adalah bagaimana mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Tapi kualitas jangan dibahas, nanti mereka lari. Ini jangan dibahas, nanti mereka kabur. Ini biarkan terus begitu. Kemudian azakumullah akhirnya mereka menjadi persis mirip dengan hizbin yang ada di permukaan tanah. Barakallahu fikum. Qala Lama waqa'atil fitnah ketika terjadi fitnah-fitnah maka harus ditanyakan hat rijalat dari siapa? Oh dari si fulan dari hizbi. Dari mana? Coba baca di internet. Internet paling gak karena penulis-penulisnya rata-rata kagak tidak menyebutkan jati dirinya dengan jujur. Satu orang punya akun banyak. Satu orang pada dia pertama jadi si fulan, keluar lagi jadi alan, keluar lagi jadi fatan, tukang fitnah. Alhamdulillah, bagaimana mungkin? Oh tapi itu tulisannya benar kok Muhammad bin Umar Asawad lain apakah tidak bisa mereka bikin? Saya katanya begini, Wallahi kada, saya nggak pernah <laughs> membuat blog <laughs> dengan nama tersebut. Saya nggak pernah membuat yang seperti itu. Apalagi sampai membela-bela hizbiyin, membela-bela ahlul bid'ah. Setiap orang yang jujur hatinya melihat <laughs> tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Beraninya memakai nama orang lain. Bagaimana kira-kira berita-berita tersebut? <laughs> baik. Berita yang baik. Dalam masa-masa fitnah, hatri Sama Sambu rijalakum Sebutkan rijal kalian Yang ini marah-marah Kenapa? Karena ada orang kalian Di Facebook mengatakan begini Orang kan ya, Maksudnya siapa? Dari sini juga sama Membalas lagi Kalian begini Orang-orang kalian di internet bilang begini Sebentar-sebentar ada orang sana, ada orang sini. Itu siapa? Jangan-jangan dua-duanya kata. kan? Jangan-jangan dua-duanya sengaja ingin menghancurkan kaum muslimin khususnya ahlu sunnah. Apa nggak mungkin? Yang namanya siapapun bisa bikin aku. Kadab bisa, munafik bisa, ahlu bid'ah bisa, aduh sunnah bisa, kafir bisa mengaku muslim mengaku salah bisa kenapa nggak bisa maka kembali kepada ucapan Ibnu Sirin di zaman fitnah ini sammu rijalakum jangan mudah percaya sebutkan perawi-rawi kalian benar kita hanya tahu yang memang betul-betul ada buktinya bahwa itu dibimbing oleh Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan kalau selain itu saya tidak tahu saya tidak percaya. Ibn Azzaqullah Ibn Mubarak rahimahullah menyatakan orang yang mau menyatakan sesuatu tanpa sanadnya maka seperti orang yang naik rumah tanpa tangga dan berkata juga Masih Ibn Mubarak rahimahullah bainana wa bainal qawm al-qawaim antara kita dan mereka al-qawaim al-qawaim al isna." saya ulangi ucapan Ibn Mubarak bainana wa bainal qaumil qawa'in antara kami dengan mereka adalah al qawain yakni al isnad antara kami dengan mereka sana mau apa masing-masing membawa riwayat ini riwayatnya yang membuktikan saya benar oh enggak ini riwayatnya membuktikan saya benar ayo sini riwayatnya mana sanadnya itu bisa mana yang lebih oh, itu benar selesai Barakallahu fikum. Mana yang sanadnya lebih cekah, lebih ahli, Sanadnya lebih jujur, lebih terpercaya. Kalau masih kamu belum yakin masih sangsi, sesuatu. Cari sanad yang ahli, Datangi syekhnya. Assalamualaikum. Bagaimana? Apakah berita ini benar? Alhamdulillah. Zaman sekarang zaman global, globalisasi. Sangat mudah untuk menghubungi mereka para ulama. Alhamdulillah. Kalau bin al Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan matalul ladhi yatlubul hadith bila isnad tali hatibil lail. Orang yang mencari hadis tanpa sana seperti pencari kayu bakar di malam hari. Hatibil belai. Hatibil belai. pencari kayu bakar di malam hari akan membinasakan dirinya sendiri ini ranting masukkan keranjangnya, ini ranting masukkan keranjangnya, ini untuk kayu bakar. Tapi karena malam hari ada kelihatan kayak ranting, dia masukkan keranjangnya. Ternyata ular. Kemudian dari belakang dipatok mati dia, binasa. Kenapa dia binasa? Hati bilang mencari kayu bakar di malam hari, nggak bisa membedakan mana kayu, mana ranting, dan mana ular. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mereka yang mencari hadis tanpa sanad seperti hati lain, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Akan binasa dia mengambil sembarangan tanpa sanad. Ternyata di dalamnya ada riwayat-riwayat yang batil, yang maudu, yang palsu, yang dusta. Demikian juga mendapatkan berita-berita dari sekian banyak manusia dalam keadaan tidak tahu sanadnya. Dia percaya, percaya, percaya, percaya akan membina dirinya tiba-tiba dia jadi hancur, menyimpang tanpa terasa, sesat karena hati belai mengumpulkan sekian yang katanya ilmu tetapi tanpa sanad. Qala Imam Ahmad rahimahullah kata Imam Ahmad rahimahullah talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf Kata beliau, kata Imam Ahmad, talabul isnad al-ali, mencari sanad yang lebih tinggi, sanad ali, itu merupakan sunnah, sunnah amman salaf. Sunnah dari orang-orang yang telah lalu, dari salaf. Lianna ashab Abdullah, karena para sahabat-sahabat Abdullah, dan Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhuma kanu yarhalun mereka mengadakan perjalanan rihlah dari Kufah sampai ke Madinah. Murid-murid Ibn Abbas mengadakan perjalanan dari Kufah sampai ke Madinah. Untuk apa? Yata'allamuna min Umar. Mempelajari ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu dari Umar. Yasma'una minhu untuk mendengarkan langsung dari beliau. Padahal kalau dia mau mendengarkan dari Ibn Abbas bisa. Karena dia murid-muridnya Ibn Abbas. Qala haddatan Ibn Abbas qala Umar bisa apa nggak bisa? Kalau Rasulullah SAW bisa, tetapi mereka mencari sanad yang ahli sehingga tidak cukup dari nafas. Mereka ingin yang lebih ya, meyakinkan yaitu dari orang yang di atasnya. Ternyata Ibn Abbas beberapa ngambil dari Umar, didatangi Umar Khattab radhiyallahu taala Tanyakan langsung, apakah kau mendengar? Demikian pula Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu ketika seorang membawakan riwayat masih tanya siapa yang bersamamu mendengarkan hadis itu. Artinya supaya meyakinkan. Ada yang meriwayatkan lain. Aku juga mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka Umar menerimanya. Ini semua adalah karena karena tabayun, karena mencari yang lebih mantap, lebih meyakinkan sehingga mereka yang halun minal Kufa ila Madinah, mereka safar dari Kufa sampai ke Madinah dan itu tidak dekat, jauh dan perjalanannya masih sulit ketika itu, tidak semudah hari ini. Lebih sulit. <laughs> Tetapi mereka lakukan. Kenapa? Mencari sanad al-ali, sanad yang lebih tinggi, yang lebih ali. Wa qad Ahmad bi hadis Anas. Dan Imam Ahmad rahimahullah berhujjah dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu Firrajul alladhi atan Nabi tentang seseorang Badui yang datang kepada Nabi SAW yang berkata, Atana rasuluka faza'am. Atau fataz'um. Datang utusanmu kepada kami dan mengaku-ngaku. Ini Imam Ahmad menyatakan sunnahnya mencari sanad yang lebih ahli atau dianjurkannya mencari sanad yang lebih ahli Apa kisahnya? Orang Badui datang dari Anas dimana kisahnya karena bin Malik radhiyallahu taala anhu datang seorang badui kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, "Atana rasuluka." Datang kepada kami utusan engkau wahai Rasul. Utusanmu kepada kami. Faza'ama annaka taz'um anna Allah arsalak. Datang utusanmu katanya bahwa engkau mengaku-ngaku engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar? Kata Nabi, benar. Kalau gitu siapa yang menciptakan? Dijawab Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Walladhi khalaqa awati wal Allah Demi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan gunung-gunung. Allah yang mengutus. Benar. Allah yang mengutusku. Tanya lagi. Rasulmu mengaku-ngaku. Sadaq. Kata-kata-kata Nabi. Allah amaraka bihada? Apa Allah yang menyuruh? Qala bala. Dan utusanmu menganggap katanya engkau memerintahkan kami puasa. Bihada? Apakah Allah yang menyuruh kamu? Qala bala. haji. Apakah Benar utusanmu mengatakan bahwa engkau menyuruh kami untuk haji setiap tahunnya bagi yang mampu dikatakan bukan setiap tahun. Haji Nabi yang mampu? Allah Allahu Allah Apakah Allah merdakan kamu? Qala Sampai pada akhirnya Baru tadi mengatakan aku enggak akan melakukan lebih daripada apa yang diperintahkan. Ini gak mau yang sunnah-sunnah. azakumullah asyahid bahwa orang tadi sudah mendengar dari utusan Rasul, dari sahabat. Tapi dia tidak cukup dengan itu. Datang kepada Nabi dan mengatakan apakah benar engkau dia atas Allah. Dan apakah benar engkau memerintahkan begini? Apakah benar engkau memerintahkan begitu? Sehingga jangan gampang-gampang percaya apalagi di zaman fitnah. Itu di zaman Masya Allah. Zaman terbaik, umat terbaik. Tapi orang tadi tidak disalahkan oleh Nabi. Kenapa engkau tidak percaya pada sahabat? Enggak. Kenapa akan mencari sana yang lebih ahli? Itu akan menambah keyakinan. Ini jujur, tapi aku pengen yang lebih yakin lagi. Aku percaya padamu. Tapi dia dah eh, ke ustaznya. Apa betul ustaz? Dia mengatakan bahwasanya begini begitu. Alhamdulillah, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih meyakinkan. Kalau benar. Kalau ternyata tidak benar, kamu selamat dari kedustaan. Kan begitu. Ini zaman yang azakumullah zaman fitnah. Maka harus samuri jalan dan harus cari sanad yang lebih ahli. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya ihtajja bi hadis Anas beliau berhujjah dengan hadis Anas Anas ini sunnahnya untuk mencari sanad yang lebih ahli Qala Sufyan Al-Thawri rahimahullah Al-isnadu silahul mu'min Sanad itu merupakan senjatanya seorang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil Sanad itu sejatanya orang beriman. Kalau dia nggak punya sanad, dia isyin yuqatil. Dengan apa dia berperang? <laughs> Kalau nggak punya senjata, bagaimana akan berperang? <coughs> katanya, katanya, katanya, kata siapa? Kalah kamu. Hujahnya akan kalah ketika memerangi ahli bidah. Tetapi kalau kita memerangi hujah-hujah mereka atau meruntuhkan hujah-hujah mereka atau lebih tepatnya syubhat-syubhat mereka dengan sadat susah untuk ditumbangkan. Karena ucapanmu dalam buku ini begini, karena ucapanmu dalam buku ini begini, karena ucapanmu begini, tulisanmu begini. Hmm. Dan ini buktinya ucapan para ulama. Selesai. Tetapi ini kasetnya, ini rekamannya. Apalagi. Kemudian ya. Allah ini harus jangan sampai kita terbuai dengan katanya, katanya, katanya, katanya segala macam. Ya. Akhirnya fitnah tambah besar. Kalau kamu tidak tahu, ya diam. Ya. Paling selamat. Wallahu taala a'lam. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته pertanyakan ini. Apakah ada dalam syariat Islam acara subuh keliling? Karena acara ini sudah dua kali dilaksanakan. Saya tidak pernah dengar para sahabat ada acara subuh keliling. Wala tabi'in wala tabi'id tabi'in. Dan tidak pernah pula mendengar para ulama mengadakan acara subuh keliling. Barakallahu fikum. Ustaz Abdul Bar, Ustaz Abdul Muti sudah rujuk terkait tulisan di internet. Saya tidak tahu. Karena belum nyampe beritanya kepada saya. Maka saya jawab, Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian sunnah yang bersama Syekh Yahya Al-Hajuri menyangka bahwa sunnah yang bersama Syekh Abdul Mar'i bersukaria atas keluarnya Syekh Yahya dan tulab dari Dam Damaj ke Hudaydiyah bagaimana penjelasannya saya tidak tahu atau siapa bergembira dia yang saya tahu beberapa masyayikh tentunya bukan yang disebut yang disebut saya tidak tahu beberapa masyayikh menunjukkan kesedihannya Bahkan Syekh Salih Fauzan sampai menangis ya, dengan keluarnya mereka dari Damaj. Ya. <clears throat> Mereka mengambil ilmu dari para asidah yang selama ini mengisi satu, dua, tiga. azakumullah ya. Kalau sudah ada janji di hadapan syekh untuk rujuk kita tunggu dan kita sambut dengan gembira apakah Ustadz masih menjadi penasihat di syiar Tauhid sebentar lagi mengundurkan diri Hampir sama semua pertanyaannya. Separuh. Separuh lebih sama pertanyaannya. Semua itu tentang Ustadzul Qurnain. Apa yang bisa saya katakan hanya apa yang saya dengar. anak dengan sanatnya. anak sekali Qala haddathana Syekh Rabi bahwasanya ketika ditanya tentang Dzulkarnain jawabannya nasahtuhu wa wa'adani bi khair aku nasihati dia dan dia berjanji dengan baik berjanji dengan kebaikan in thabata wa idza thabata alhamdulillah wa illa fa syai'un thani titik kalau benar alhamdulillah Kalau tidak, maka itu perkara lain. Sehingga apa yang sudah kita tulis bersama, kita terjemahkan bersama dari Syekh Hani, Allah, maka itu kalian pegang. Kita sambut rujuknya beliau, kita gembira dengan rujuknya beliau, dan kita tunggu. Barakallahu fiqh. Ida thabata, kalau sabit. Alhamdulillah kita bersyukur. Karena itu yang kita harapkan dan semua kaum muslimin salafiyin mengharapkan.